Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Iya, silahkan komentar Anda. Ya, silahkan ya pemerintah bikin aturan banyak-banyak. Jadi intinya nanti impor aja yang hidup. Jadi pengusaha luar negeri yang hidup sana kan nggak otomatis eh, undang-undang itu nggak terkena di industri luar negeri Dan Nggak mungkin pengusaha luar negeri menarik sampahnya di Indonesia. Itu nggak masuk di akal pasti akan kena WTO segala macam kan. Jadi kalau pengusaha yang ulet mungkin pindahkanlah eh, apa industrinya ke luar negeri kalau yang sudah mati ya jadi itu dia langsung impor aja gitu aja aman gitu suka-suka pemerintah lah maunya apa ya suka itu itu aja pendapat saya terima kasih. baik terima kasih Pak Anton Pak Dibio selamat siang selamat siang Bu ya. jawabnya pemerintahnya kurang kerjaan harusnya dia memakmurkan rakyat tapi malah membuat peraturan macam-macam yang pemberatan penguasa penguasa yang dimana eh, peraturan-peraturan tersebut nggak perlu seharusnya karena itu juga pengusaha sendiri karena seperti daur ulang itu juga pengusaha akan mendaur ulang sendiri kalau menteri lingkungan hidupnya kerja terus kedua mengenai masalah yang gue sebutkan tadi pajak segala macam kalau departemen budgetnya kerja jadi artinya apa lembaga-lembaga pemerintah itu nggak bekerja baik sehingga akhirnya ditentukan oleh DPR MPR MPR DPR kebanyakan kerja akhirnya kerjanya semau-maunya jadi negara ini salah urut kasih tahu bu kepada pemerintah gak usah ngasih peraturan macam-macam cuma teguran dari departemen masing-masing untuk peningkatan yang ibu sebutkan tadi pasti akan dilaksanakan dan tidak usah main akhirnya pungutan-pungutan segala macam bukti bahwa pemerintahnya seperti pemerintah kolonial zaman Belanda VOC dulu sama seperti apa pemerintah penjajah jadi artinya dia tidak membebaskan rakyat tapi malah membebani rakyat dengan macam-macam aturan yang tidak ada manfaatnya dan tidak berkenan di hati rakyat terima kasih baik terima kasih Pak Dibio iya, ya, silakan Pak Joni kenapa nggak radio pada FM ngajakin masa untuk seperti melakukan pendudukan di Wall Street Bu Iya. ya. pasti pengusaha banyak yang dukung deh Bu baik ya makasih terima kasih Pak Joni Pak Adi selamat siang ya nah, uh, saya kurang kritis pendapat ya itu uh, ah, kemasan untuk undang-undang kredit miskin itu uh, bukan selayaknya uh, dari pengusaha yang terlibat itu kan dari pajak yang sangat pengusaha sama masyarakat yang sudah ada yang kena nakes ya. Itu seharusnya dari pemerintah. Kita flashback kembali ke belakang zaman Pak Harto. Kemiskinan pun dibilang sudah agak berkurang. Nah, sejak zaman Pak Harto baru lancer ini kelihatan semakin parah. Itu seharusnya yang dikenain itu dari pemerintahnya dulu. Loh. Jangan semua itu ah, pengusaha atau ah, para uh, di beban pajak pajak pajak dulu gitu gitu itu eh, saya baik terima kasih Pak Adi